Puji syukur hanya milik Allah Tabaraka wa Taala dengan seluruh nikmat, anugerah dan kesempatan yang Allah berikan sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah Semoga solat yang telah kita tunaikan di pada kesempatan yang mulia ini dilipat gandakan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dan diterima di sisi Allah Jalla wa ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin kaum muslimat alhamdulillah pada hari Ahad tanggal 15 Rajab 1437 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 April 2016 kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan salah seorang ustaz al-mukarram yaitu Ustaz Aiman Abdullah LC salah satu di antara ustaz yang alhamdulillah berkecimpung dan berdakwah di salah satu di antara kota di Indonesia itu di Banjarmasin dan beliau salah satu di antara alumni Fakultas Al-Quranul Karim di Universitas Islam Madinah. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat untuk mendatangkan beliau dan mengundang beliau datang ke kota bertuah ini, Kota baru Dan insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan meminta kesediaan ustaz untuk memberikan uh, daurah ataupun tablik. akbar ini dan judul muhadarah pada malam hari ini insyaallah buktikan kebahagiaanmu dengan Al-Qur'an. Buktikan kebahagiaanmu dengan Al-Qur'an. Dan insyaallah pada pagi subuh besok rangkaian perjalanan Ustaz ini insyaallah cukup panjang di Pekanbaru. Pagi subuh besok insyaallah akan ada kajian di Masjid Raudhatul Jannah ba'da subuh dengan judul Sudahkah kita mentartilkan Al-Quran? Dan pada pukul 9 hari Ahad besok tanggal 24 16 Rajab 1437 Hijriah pun juga akan ada dilanjutkan e, tabligh akbarnya yaitu dan ini untuk umum secara khusus lagi untuk para pendidik guru-guru Al-Qur'anul Karim dan tidak untuk kemungkinan buat umum juga silahkan untuk mendatangi masjid atau menghadiri masjid ini dan insyaallah muhadharahnya ataupun tabligh akbarnya berjudul urgensi ilmu tajwid waqaf dan ibtida secara dalam tanda petik secara khusus itu akan dibahas oleh Ustaz Aiman Abdullah Ilsi dan insyaallah untuk hari Senin dan hari Selasa tanggal 25 dan tanggal 26 itu akan ada diklat khusus untuk para koordinator Al-Quranul Karim <clears throat> pada sekolah-sekolah ikhwan ikhwan kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang akan diadakan insyaallah di SDIT Syafi'i di ruang multimedianya dan akan diikuti kurang lebih sebanyak 47 peserta para koordinator Al-Quranul Karim pada sekolah-sekolah Islam yang dibina oleh ikhwan-ikhwan kita yang ada di Kota Pekanbaru yang kami undang dan juga tidak untuk kemungkinan buat umum bisa menyaksikannya live langsung di Masjid Umar bin Khattab akan di langsung disambungkan kabelnya untuk disaksikan di Masjid Umar bin Khattab dari pukul 7.30 sampai pukul 3 insyaallah untuk hari Senin dan Selasa untuk mengikuti pelajaran diklat khusus untuk para koordinator Al-Quranul Karim pada setiap sekolah ikhwan kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Itu rangkaian kegiatan dan muhadharah yang akan disampaikan oleh Ustaz Aiman Abdullah selama berada di kota Pekanbaru dan bagi yang berkesempatan untuk mengikutinya fa itu adalah luar biasa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghadirinya. Itu eh, kilasan singkat sekilas singkat informasi yang dapat kami beritahukan.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 Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an setelah melaksanakan ibadah maghrib sambil menunggu ibadah isya kita bersama-sama bertemu karena Allah Subhanahu wa taala persaudaraan karena agama. Karena agama yang kita cintai, agama yang sempurna inilah yang menyebabkan kita bertemu. Kalau seandainya bukan karena agama, bukan karena ilmu yang sama-sama kita cari, sama-sama kita tuntut, Mungkin sampai detik ini kita belum juga bertemu. Dan saya tidak juga, saya mungkin belum menginjakkan kaki saya di daerah ini. Di Pekanbaru, di Provinsi Riau ini. Tapi karena agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sama-sama penuntut ilmu syar'i. Sama-sama pengejar dan pemburu ilmu Inilah yang mempertemukan kita. Bertemu dan terus bertemu dengan para penuntut ilmu dari berbagai daerah yang mungkin sebagian mereka datang ke sini berdakwah menyampaikan ilmu tapi bukan berarti mereka lebih berilmu daripada orang yang ada di sini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita saling mengunjungi di antara kita. Mungkin ada di antara kita yang saling berbagi, saling mengingatkan sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui untuk diulang-ulang agar sesuatu yang telah kita ketahui tersebut makin tertanam di hati kita. Saya tidak akan datang mendatangkan sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin bapak dan ibu saudara-saudari tidak mengetahui sebelumnya. Mungkin yang akan saya sampaikan sudah sering dibahas di sini. Sudah sering disampaikan di sini. Akan tetapi ilmu ketika ilmu tersebut terulang maka ilmu tersebut akan semakin menghujam dan menancap di diri kita. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menyatakan, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam siar A'lamin Nubala ketika beliau menyebutkan biografi Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi gurunya Sibawai di antara kebiasaan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi adalah apabila beliau memberitakan sesuatu yang beliau ketahui dan orang-orang yang di depan beliau itu tidak mengetahui hal tersebut. Beliau seolah-olah menceritakan hal tersebut dalam keadaan seolah-olah beliau tidak mengetahui orang yang di depan beliau telah tidak mengetahui hal tersebut. Beliau mengesankan bahwasanya beliau sama sekali tidak pernah menggurui. Tidak memberitahu sesuatu yang orang tidak tahu. Beliau sebutkan begitu saja tanpa ada prolog sebelumnya, ini ada faedah penting. Ini ada catatan penting di sini, tidak. Tiba-tiba beliau sampaikan begitu seolah-olah yang beliau sampaikan itu orang-orang sudah pada tahu. Giliran apabila ada orang yang mengetahui, eh, orang yang mengetahui sesuatu dan ingin disebutkan di hadapan beliau, ingin disabet, disebutkan di hadapan beliau, beliau mendengarkan dengan seksama. Beliau mendengarkan dengan serius. Padahal yang didengar itu mungkin sudah ratusan kali, ribuan kali mungkin atau ratusan kali beliau sudah dengar. Bahkan mungkin bertahun-tahun sudah tahu faedah tersebut. Tapi beliau ingin memberikan penghargaan kepada orang yang menyampaikan kepada beliau suatu faedah tersebut bahwasanya ini faedah penting bagi saya dan baru tahu seolah-olah ini baru baru beliau ketahui pada waktu itu. mesti muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya sesuatu kalaupun itu diulang-ulang terus kita belajar kitab tauhid umpamanya sekali, dua kali diulang kembali, tiga kali tidak boleh kita mengatakan kita sudah cukup, sudah sering sudah menghabiskannya, tidak. Jelas ilmu ketika ilmu terus diulang akan keluar mutiara-mutiara yang lain. Jelas ilmu Allah Subhanahu wa taala luas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian dapatkan dari ilmu kecuali sedikit. Ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terasa. Tahun kemarin kita membahas ayat ini, tahun kemarin kita membahas hadis tersebut, kita dapati ternyata ada beberapa faedah-faedah yang lain yang tersembunyi yang sebelumnya belum kita ketahui. Dan terus penuntut ilmu semakin memburu, semakin haus akan ilmu syar'i. Kau muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, senang sekali rasanya di malam hari ini bertemu dengan wajah-wajah saudara-saudara saya yang berseri-seri, wajah-wajah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah-wajah ini bersinar di dunia dan di akhirat dalam keadaan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah di hari di mana hari di mana ada wajah-wajah yang bersinar-binar dalam keadaan memanjang dalam keadaan memandang wajah Rabb mereka yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun adapun orang-orang yang diputihkan wajah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala mereka berada pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya berkata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Wa ammal ladhina biyabbat wujuhum fahum ahlu sunnah. Mereka adalah ahlu sunnah. Allah juga menyebutkan wujuhu yawma idhim musfirah Dahikatum mustabshirah Di hari di mana wajah-wajah pada itu ada wajah-wajah yang bersinar, wajah-wajah yang gembira, tampak dari wajah tersebut kegembiraan. Dahikatum mustabshirah. Wajah tersebut tersenyum dan tampak dari wajah tersebut kebahagiaan dan kebahagiaan tersebut berasal dari hati yang bahagia. Wajah yang terlihat berseri-seri, wajah yang tampak darinya pengaruh kebahagiaan tidaklah terjadi kecuali berasal dari hati yang bahagia. Sebagaimana kita rasakan ketika kita bersosial, bermasyarakat, kita dapati di antara tetangga kita, saudara kita yang dalam keadaan bermasalah. Kita lihat wajahnya dalam keadaan kusam atau wajahnya dalam keadaan wajah yang tampak darinya ada problem dalam kehidupannya. Begitu pula ketika seseorang itu bahagia, tampak juga dari wajahnya wajah kebahagiaan. Tampak dari wajahnya pengaruh dari hati yang bahagia tersebut. Kau muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Bapak dan Ibu, Saudara-saudari, rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini adalah kajian yang bertemakan buktikan kebahagiaanmu dengan Al-Quran. Buktikan kebahagiaanmu dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran, kitabu Rabbina. Al-Quran, kalamu Rabbina. Al-Quran adalah kitabullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Dan tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan Allah. Tidak ada perkataan yang lebih indah daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan yang membahagiakan manusia melebihi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Dia pedoman dalam kehidupan kita. Maka seyogianya baik kita sering memujinya. Para ulama menyatakan kalau kita cinta sesuatu, maka kita suka menggelari sesuatu itu dengan gelaran gelar-gelar yang baik. Sebagaimana dahulu ada seseorang yang jujur dikatakan Al-Amin atau as-siddiq. Begitu pula Al-Quran. Kalau kita cinta kepadanya, maka lisan kita tidak kelu, Lisan kita tidaklah bosan untuk menyebut sebagian dari gelarnya. Walaupun tidak selalu. Dan ini diantara bukti kecintaan kita kepadanya. Di antaranya kita mengatakan Al-Quran Al-Karim. Di antaranya kita mengatakan Al-Quran Al-Azim dan lain sebagainya. Karena ini gelar. Gelar yang selalu disematkan kepada Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam beberapa ayat. Al-Quranul Karim. Dan lain sebagainya. Allah ketika menyebutkan hal tersebut. Sebenarnya di balik itu ada pembelajaran bagi kita agar kita meneladani Allah. Allah memuliakan nama perkataannya, nama kitabnya yang mulia yang tidak disentuh di atas langit bumi eh, di, tidak disentuh di langit bumi ini ketika dia diturunkan sebelum dia diturunkan secara berangsur-angsur selama satu tahun dari malam Lailatul Qadar menuju Lailatul Qadar tahun berikutnya la yamassuhu illal mutahharun innahu laqur'anun karim itulah Al-Qur'an yang mulia yang mana Al-Quran ini tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Dia turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata-kata dengannya Jibril alaihi salam menyampaikan apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu sisi juga selain Jibril alaihi salam ditugaskan untuk menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, ada juga takdir dari Al-Quran yang turun per tahun, yang turun dari lauhil mahfud menuju langit dunia dan akhirnya dibawa oleh malaikat-malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam tersebut diputuskan segala perkara-perkara yang penuh dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan kebijakan, penuh dengan hikmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala di antaranya diturunkan Al-Qur'an itu berangsur-angsur sampai sempurna menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktikan kebahagiaanmu dengan Al-Quran. Kenapa kita angkat tema ini? Memang kita, apakah kita dituntut untuk berbahagia dengan Al-Quran? Ada apa gerangan dengan kebahagiaan dengan Al-Quranul Karim? Apa dasarnya dari tema kita pada malam hari ini? Bapak dan ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Buktikan kebahagiaanmu dengan Al-Quran. Tema ini kita akan mengambil kajian tema ini dari ayat di dalam surat Yunus. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk memegangi Al-Qur'an. Allah berkata di dalam surat Yunus ayat 57, "Ya ayyuhan Ya ayyuhan nas, wahai segedap manusia, qad ja'atkum telah datang kepada kalian mau'izhatum mir rabbikum. Telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian. Kalau dikatakan mau'izhah itu biasanya adalah peringatan dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dan dari segala macam maksiat. Dari segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau'izah itu adalah peringatan. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian. Peringatan dari berbuat dosa dan peringatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Wa syifaa'ul lima fis sudur. Ternyata Al-Qur'an itu bukan cuma peringatan, Pak. Tapi dia juga adalah penyembuh. Dia juga adalah penyembuh. Berkata para ulama tafsir, lam yakulillahu azza wa jalla dawa. Allah tidak mengatakan Al-Quran itu dawa lima fis Obat bagi yang ada di hati. Tapi Allah mengatakan syifa, penyembuh. Kalau dikatakan dia penyembuh, dia pasti menyembuhkan. Tapi kalau dikatakan dawa belum tentu dia sembuh. Berarti Al-Quran itu pada hakikatnya dia penyembuh. Shifaun lima fis sudur. Dengan Al-Quran itu ada penyembuhan untuk apa yang ada di hati. Allah letakkan pada pada Al-Quran keberkahan. Yang keberkahan tersebut menyebabkan kesembuhan atas penyakit-penyakit yang ada di hati. Atas kotoran-kotoran yang ada di hati, keras-kerasnya hati. Dia menyembuhkan atas penyakit-penyakit dan dosa-dosa yang ada di hati. Dia menyembuhkan biang-biang atas perbuatan maksiat yang tampak yang berasal dari hadis. Yang mana Nabi SAW menyatakan Ala inna fil jasadi mudghah Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila sesuatu tersebut dia baik, maka akan baiklah seluruh tubuh. Apabila dia rusak, maka akan rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalb dan itu adalah hati. Di sini Allah mengatakan wasyifaul lima fi sudur. Al-Qur'an adalah syifa, penyembuh atas segala penyakit yang ada di hati. Kalau kita punya penyakit apa saja yang ada di hati, Al-Qur'an penyembuhnya. Bahkan Al-Quran bukan cuma penyembuh buat yang ada di hati, bahkan dia juga penyembuh untuk penyakit-penyakit jasmani. Allah menyatakan dalam surat Al-Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا la Dan telah kami turunkan Al-Quran yang mana darinya ada kesembuhan Umum kesembuhan ini kesembuhan untuk semua penyakit. Baik itu penyakit yang tidak tampak, penyakit yang ada di hati atau penyakit yang ada di jasmani kita. Allah katakan di dalam ayat ini, di dalam ayat Yunus tadi, wasyifaul lima fis sudur. Al-Quran adalah penyembuh atas apa yang ada di hati. Ketika kita membaca ayat ini, yakinlah kita apa saja dari permasalahan yang ada yang mengganjal di hati kita yang menjadikan kita itu gundah, galau, kita merasa gelisah dengannya. Ingat, Al-Quran obatnya. Al-Quran penyembuh itu semua. Allah menyatakan wasyifaul lima fi sudur. Dia penyembuh atas apa yang ada di hati. Makanya Rasulullah SAW berdoa di dalam doa yang masyhur bagi kita doa untuk menghilangkan kegelisahan alham dan alhazan Allahumma inni as'aluka bi kullis min huwalak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. setelah kita bertawassul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla apa yang kita minta antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi agar engkau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pembahagia bagi diriku. Al-Qur'an itu sebagai bunga hatiku. Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang membahagiakan hatiku. Rabi'a qalbi wa nura sadri. Cahaya bagi hatiku. Wajalaa huzni yang menghilangkan kesedihanku Wadhahabahami yang menghilangkan juga kegundahanku, kegelisahanku yang untuk yang akan datang. Wasyifa'ul lima fis sudur. Allah menyatakan ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur Wahudan. Dia bukan cuma penyembuh. Dia juga petunjuk bagi kita petunjuk kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, bukan cuma dunia, akhirat juga, bukan cuma akhirat, dunia juga. Di Al-Quran ada. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Petunjuk ada di Al-Quran. Ya. Sampai sampai masalah dunia pun pada asalnya telah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Ada semua di dalam Al-Quran. Ada seseorang ketika Raja Faisal rahimahullah ta'ala salah seorang raja kaum muslimin, raja Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah beliau pergian ke Amerika untuk berobat ketika itu ada seorang kafir dari Amerika yang bertanya kepada beliau ingin mengetes Raja Faisal. Saya dengar bahwasanya Al-Quran yang kalian miliki, kitab Rob kalian, menurut kalian, perkataan Rob kalian menurut kalian, perkataan Allah menurut kalian, itu sudah terkandung segalanya. Sekarang ini, Anda pergi jauh-jauh dari Arab Saudi ke tempat kami untuk berobat jauh-jauh pergi untuk berobat ke Amerika. Sekarang Anda berobat ke tempat ini jelas karena keahlian disiplin ilmu kami yang ada di sini. Keahlian spesialisasi kami dalam bidang ilmu kedokteran ini. Sekarang adakah ilmu yang kami lakukan kepadamu untuk mengobati kamu ini dalam Al-Quran? Apa kata Raja Faisal? Beliau diam. Kemudian beliau mengatakan, ada di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tidak mengetahui, tanya kepada orang yang mengetahui apabila kalian tidak mengetahui. Diajarkan di dalam al quran al Karim. Intinya Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi kita, petunjuk di dalam kehidupan kita di dunia, petunjuk di dalam ibadah kita, di dalam berakidah, di dalam fikih amaliyah kita, di dalam perniagaan kita, interaksi, muamalat kita, petunjuk di dalam bersosial, petunjuk di dalam semua aspek. Sebagaimana dia juga petunjuk bagi seseorang untuk menuju kepada kebahagiaan di akhirat. Wahudan wa rahmatul lil mu'minin dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an ini apabila ada orang yang mau mengambilnya, mau mempelajarinya, mau mengamalkannya, maka Al-Qur'an itu bagi dirinya adalah rahmat dari Allah kasih sayang khusus dari Allah untuk dirinya yang mana itu terkandung di dalam firm, dalam nama Allah Ar-Rahman di mana Allah Subhanahu uh, eh, yang mana itu terkandung di dalam nama Allah Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana bil mu'minina rahima dan Allah Subhanahu wa taala rahim maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya dengan kasih sayang yang khusus diantaranya Islam, hidayah, taufik untuk mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, membacanya dengan baik dan benar. Wa kana bil mu'minina rahimah. Satu sisi juga Allah mengatakan Ar-Rahman, Allamal Quran. Dialah Allah Ar-Rahman. Alam al Quran yang mengajarkan Al-Quran. Kalau Allah mengajarkan Al-Quran, apakah yang diajarkan Al-Quran menerima semua? Enggak menerima semua. Enggak menerima semua kan? Belum tentu semua menerima. Bisa jadi ada seseorang sudah sampai kepada dia Al-Quran. Tapi dia tidak mau menerima Al-Quran berarti dia tidak mendapatkan hidayah yang khusus. Dia tidak mendapatkan kasih sayang yang khusus, rahmat yang khusus dari Allah. Kalau urusan sampai kepada dia berita tentang Al-Quran, ada Al-Quran yang seperti ini, seperti ini, ini perkataan Allah, tapi dia menolak. Ini adalah kasih sayang yang umum. Betapa banyak orang kafir sampai kepada mereka bukti-bukti kebenaran Al-Quran, tapi mereka menolaknya. Maka apabila ada seorang yang beriman, dari kecil dia sudah beriman. Karena dia lahir dari rahim wanita yang beriman, dari orang tua yang beriman, ayah yang beriman juga, dari keluarga yang beriman kepada Allah. Tapi ternyata dia lalai dari Al-Quran. Dia mengabaikan Al-Quranul Karim. Maka seolah-olah dia sedang keluar. Ingin keluar dari kasih sayang khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di antara kasih sayang khusus Allah adalah diberi taufiknya seseorang untuk terus dan terus membaca dan mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka dia bisa saja masuk kepada akhirnya dia keluar dari rahmat yang khusus kepada rahmat yang umum wal billah. Sedangkan Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan harta dunia itu kepada siapa saja yang Allah ingini. Orang yang Allah cintai atau orang yang Allah tidak cintai. Tapi Allah tidak memberikan keimanan. Allah tidak memberikan Al-Qur'an di antaranya kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ingat, bukti cinta Allah kepada kita kalau kita masih cinta membaca Al-Qur'anul Karim. Wala yu'til iman illa liman yuhib dan Allah tidaklah memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Buktikan kalau kita memang masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus menjaga keimanan kita, menjaga kecintaan kita kepada kitabullah dan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla <clears throat> Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang ke-57 dari surat Yunus, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." وشفاء lima الصدور sudur ورحمة hudan رحمة lil mu'minin rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini berarti rahmat yang khusus. Al-Quran ini adalah rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman yang mau menerimanya. Allah mengatakan setelah itu, Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillahi wa rahmatihi. Dengan pemberian lebih dari Allah dengan karunia Allah dan dengan kasih sayangnya. Fabidhalika dengan itu semua falyafrahu hendaknya mereka berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena itu lebih baik daripada apa yang mereka itu semua lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini tafsirnya adalah Qul katakan wahai Muhammad. Kalau sudah kami katakan Al-Quran itu adalah Mau'idah min Rabbik. Wa shifa'ul lima fi sudur. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Katakan kepada mereka. Bifadlillah. Dengan karunia Allah. Dan kasih sayangnya. Wa birahmatihi. Dan kasih sayangnya. Dua perkataan ini ulama tafsir dari kalangan salaf di antaranya Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri mereka menafsirkan fadlullah artinya adalah Al-Qur'an dan rahmat di sini artinya adalah al-Islam. Sebagian sahabat dan para tabi'in yang lain mengatakan sebaliknya, fadlullah adalah Islam dan rahmat di sini artinya adalah Al-Qur'an. Ya, mungkin sudah sampai waktu azan. Ya. Kita jeda sedikit, insya Allah kita akan teruskan setelah Eh, mendengarkan dan menjawab azan.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 أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم ۖ وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الرحمن الرحيم غير المغضوب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على كم صلى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa mawalah. Kaum muslimin, bapak dan ibu saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, adik-adik yang saya cintai dan saya sayangi. Alhamdulillah kembali kita setelah melaksanakan ibadah salat Isya ini melanjutkan kajian kita dari tema buktikan kebahagiaanmu dengan Al-Qur'anul Karim. Kemuslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Allah menyatakan pada ayat ke-58 dari surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih." Katakan wahai Muhammad, bi fadlillah dengan karunia Allah. Secara bahasa, sesuatu kalau dikatakan fadl itu adalah suatu pemberian yang dilebihkan lebih daripada yang semestinya. Makanya ada ungkapan Allah itu memasukkan kita ke sorga Allah itu membalasi kita dengan sorga dan kenikmatannya karena fadl. Dan Allah menghukum manusia yang durhaka kepada Allah di neraka dan azab neraka yang pedih karena adil. Karena keadilan. Allah memberikan kepada kita nikmat sorga itu karena fadl. Karena kemurahan hati Allah. Sebenarnya tidak seperti itu nilainya ibadah kita. Ibadah kita kalau dibandingkan dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk kita walaupun disebabkan karena ibadah kita juga karena Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ada ba Ba di sini karena disebabkan. Para ulama tafsir mengatakan hadhil ba al ba as-sababiyah wa laysa Bukan as Ba di sini adalah ba penyebab. Ba yang artinya sebab, bukan ba yang artinya harga, bukan ba as Jadi bukan berarti masuklah kalian sorga karena karena sebagai ganti atas amalan kalian. Maksudnya ada sebagai upah atas amalan kalian tidak. Karena amalan kita tidak sebanding dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih banyak dan lebih lebih lebih besar ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan kita yang sangat sedikit. Allah memberi kita surga Allah memperuntukkan kepada kita nikmat-nikmat itu karena fadl. Karena kemurahan hati Allah sebenarnya itu tidak pantas, tidak tidak setara. Tidak sebanding dengan amalan kita. Dan Allah menghukum seorang hamba karena dosa-dosanya itu karena keadilan Allah. Allah adil. Masa orang yang dia ini berbuat durhaka kepada Allah disamakan dengan orang yang berbuat kebaikan. Kalau Allah tidak mengadab orang ini, berarti apa hikmahnya di balik perintah untuk melaksanakan kewajiban, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya samalah antara orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Qul la yastawil a'ma wal basir wala dhulumat wala nur wala dhil wala harur semuanya juga nggak sama. Karena keadilan Allah ini pantas dihukum. Ini dihukum. Wa rabbuka bidhallamin 'abid. Allah tidak zalim kepada hambanya. Fadl secara bahasa adalah kelebihan. Jadi pada asalnya bukan itu, tapi dilebihkan dengan itu. Karena memang kalau fadl ini ditafsirkan Islam, pantas karena tidak semua manusia memeluk Islam. Manusia semuanya bisa bernafas, bisa mendapatkan nikmat, bisa bernafas, bisa hidup. Ya, bisa hidup. Muslim, kafir, ahli ke, ahli ketaatan, ahli kemaksiatan semuanya bisa hidup, bisa jalan, bisa bekerja. Ya. Kebanyakan secara umum bisa berjalan, bisa bekerja. Itu pemberian yang umum. Sekarang fadl ada yang dilebihkan bagi sebagian. Apa yang dilebihkan itu? Di antaranya adalah Islam. Kalau fadl ini ditafsirkan sebagai Islam. wabirahmatihi dan kasih sayangnya di sini sebagian ulama tafsir dari kalangan salaful ummah mengatakan wabirahmatihi yaitu dengan nikmat Al-Qur'an. Kalau ini dimasukkan dalam rahmat, maka ini Allah sudah sebutkan di awal ayat sebelumnya, di ayat sebelumnya warahmatul lil mu'minin. Karena memang Al-Qur'an adalah kasih sayang, bentuk kasih sayang yang khusus dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan penyampaian Al-Qur'an dari Allah kepada manusia entah dia menerima atau tidak, itu juga termasuk dari kasih sayang Allah yang yang umum. Ar-Rahman, al Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Walaupun sebagian ulama salaf menafsirkan fadl artinya Al-Quran, rahmat di sini artinya Islam. Intinya tidak keluar dari keduanya. Intinya keduanya tidak keluar dari entah itu Islam atau Al-Quran. Dengan dua nikmat ini Allah serukan kita semua. Qul wahai Muhammad katakan kepada mereka Bifadlillah dengan karunia Allah berupa Islam wa rahmatihi dengan kasih sayang Allah berupa Al-Qur'an itu fabidzalika dengan itu Zalika itu apa artinya Pak? Itu. Ini menunjukkan dalam bahasa Arab Al-Quran itu hujah atas bahasa Arab. Bukan bahasa Arab sebagai hujah atas Al-Quran. Enggak. Bahasa Arab harus tunduk sama Al-Quran karena Allah berkata-kata dengannya. Hmm? Allah subhanahu wa ta'ala berkata-kata dengannya. Hamim wal kitabil mubin. Allah subhanahu wa ta'ala berkata-kata dengannya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran yang berbahasa Arab. Jadi tidak ada satupun dari awal Al-Quran sampai akhir yang keluar dari bahasa Arab. Sehingga semua bahasa Arab harus tunduk kepada Al-Quran. Fabizalika dengan itu. Ini menunjukkan kata zalika dalam pemakaian. Dalam pemakaiannya menurut bangsa Arab bisa digunakan untuk satu bisa digunakan untuk dua atau banyak. Bisa untuk tunggal mufrad, bisa untuk musanna, bisa juga untuk jamak plural. Bisa. Fabidzalika dengan itu. Kok digunakan dengan itu, Bapak? Kenapa tidak digunakan dengan ini? Kan dia dekat sengaja sesuatu itu terkadang digunakan dengan kata petunjuk isyarat yang menunjukkan jauh itu menunjukkan itu mengisyaratkan kepada kita akan jauhnya ketinggiannya dari kita Al-Quran itu mulia Al-Quran itu tinggi Al-Quran itu selalu di atas Al-Quran itu sangat agung dan mulia. Maka dikatakan fabidzalika dengan itu apa yang dituntut dari kita? Falyafrahu hendaknya mereka berbahagia dengannya. Huwa khairum mimma yajma'un karena ini Islam dan Al-Qur'an itu lebih baik bagi mereka dari apa yang mereka kumpulkan, dari apa yang mereka dapatkan, dari apa yang mereka koleksi daripada dunia. Sebagian ulama tafsir dari kalangan salaf mengatakan minaz zahabi wal fiddah. Karena emas dan perak itu lambang untuk harta dunia ini. Intinya khairum mimma yajma'un. Kedua-duanya huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran, Islam ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan semuanya. Di dalam ayat ini ada kata falyafrahu, hendaknya mereka berbahagia dengannya. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini satu cara baca, satu kiroat. Dan ini kiroat jumhurul ulama. Seperti yang kita baca pada riwayat Hafiz yang termaktub di dalam masahib mushaf yang beredar di daerah kita. Ada beberapa kiroat yang lain, ada dua kiroat yang lain yang mutawatirah berbunyi begini. Fal yafrahu huwa khairum mimma wa khairum mimma yajma'un tadi. Huwa khairum mimma tajma'un. Hendaknya mereka berbahagia dengan Al-Quran, dengan Islam itu karena dia lebih baik bagi mereka daripada apa yang kalian kumpulkan. Jadi dengan tajma'un. Bukan yajma'un. Ada lagi riwayat fal tafrahu hendaknya kalian. Nah, ini riwayat Ruwais. Fal tafrahu hendaknya kalian berbahagia dengan keduanya Al-Quran dan Islam huwa khairun dia lebih baik mimma tajma'un dari apa yang kalian kumpulkan dua bacaan yang pertama kalau dikatakan fal yafrahu maka ulama tafsir mengatakan yang diajak untuk berbahagia ini berbahagia ini adalah musuh-musuh Rasulullah SAW yang memerang yang melawan dan menentang dakwah Rasulullah SAW yaitu kaum musyrikin. Hendaknya kaum musyrikin itu berbahagia mestinya dengan Al-Qur'an ini. Huwa khairum mimma yajma'un. Dia lebih baik daripada apa yang mereka sendiri kumpulkan. Yaitu yang dikumpulkan oleh orang-orang musyrikin. Dari harta dunia. Dari apa saja yang ada di dunia ini. Kalau huwa khairum mimma tajma'un dikembalikan kepada orang-orang yang beriman yaitu itu lebih baik daripada yang kalian kumpulkan wahai orang yang beriman hendaknya mereka orang-orang musyrik berbahagia dengannya kalau fal tafrahu huwa khairum mimma tajma'un ini khitabnya kepada orang-orang yang beriman artinya begini hendaknya kalian orang-orang yang beriman hendaknya kalian dan ini juga bisa dikembalikan kepada ke keumuman manusia karena Allah memulai khitab di awal ya ayuhan nas wahai segenap manusia. Termasuk di dalamnya orang-orang yang beriman. Wahai segenap manusia, hendaknya kalian berbahagia dengan Al-Qur'an. Jadi perintah untuk berbahagia dengan Al-Qur'an ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada asalnya dalam kaidah syar'i suatu perintah itu pada asalnya hukumnya wajib selama tidak ada korina, tidak ada indikasi yang menyimpangkannya dari kewajiban. Berarti kita di semua diperintahkan untuk berbahagia dengan Al-Quran. Laki-laki dan wanita. Dewasa ataupun yang muda yang anak-anak hendaknya kita berbahagia dengan Al-Quran. Karena ini perintah dari Allah. Kenapa kita disuruh berbahagia dengannya? Allah sebutkan illah diantaranya adalah itu lebih baik daripada semua yang kalian kumpulkan dari apa yang kita dapatkan dari dunia ini. Dari harta kita yang ada di rumah, yang di luar rumah, yang selalu kita bawa, ya, yang tersimpan di suatu tempat di tempat penyimpanan uang dan sebagainya semuanya itu dibanding dengan Al-Qur'an dengan Islam maka tidak ada nilainya Islam dan Al-Qur'an jauh lebih besar dari itu semua huwa khairun mimma yajma'un atau pada sebagian riwayat huwa khairum mimma tajma'un dari ayat ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah asal muasal dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita berbahagia dengan Al-Qur'an. Kita disuruh berbahagia dengannya. Dan apakah itu kebahagiaan? Apa itu bahagia? Apa definisi bahagia? Bahagia adalah suatu perasaan yang ada di hati suatu perasaan yang ada di hati yang disebabkan karena kecintaan. Ketika seseorang cinta pada sesuatu, maka akan timbul perasaan senang di hati. Perasaan yang berbunga-bunga di hati. Perasaan yang mendatangkan angin yang sejuk di hatinya. Perasaan yang apabila menyelimuti dia, dia akan menyukai perasaan tersebut. Itulah kebahagiaan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbahagia dengannya, ini sebenarnya hakikatnya ada perintah di dalam itu. Di dalam perintah ini ada perintah Bagaimana kita bisa berbahagia dengan Al-Quran kalau kita tidak cinta kepada Al-Quran kan begitu Pak. Karena kebahagiaan itu lahir dari kecintaan berarti kita diperintahkan untuk cinta kepada Al-Quran. Dan kalau orang berbahagia dengan Al-Quran maka jelas ada bukti-bukti yang menunjukkan dia itu cinta sebelumnya sehingga dia pun bahagia dengannya dilum, di, di, ditampakkanlah kebahagiaan tersebut dengan bukti-bukti yang real yang tampak sekarang perintah ini kita sudah tahu kita sudah sadar juga hendaknya kita berbahagia dengannya kalau bahagia itu asalnya dari kecintaan berarti kita juga disuruh untuk mencintainya sekarang betul-betulkah kita mencintainya? Zaman sudah banyak perubahan. Dari era ke era memang dakwah salaf ini terus berkembang alhamdulillah. Pesat di berbagai daerah. Dulu mungkin di sebagian daerah masih jarang, mungkin juga kalaupun ada mungkin dahulu dianggap aneh, bahkan mungkin lebih daripada itu langka seiring dengan berkembangnya dakwah salaf, dakwah ahlu sunnah wal jamaah, banyak orang menuntut ilmu, hadir kajian banyak. Tapi terkadang jumlah yang banyak itu bisa menjadikan kita terlena. Padahal jumlah yang banyak itu bukan menjadikan kita senang. Satu sisi kita senang dengan ke keberhasilan dakwah, tapi satu sisi harus tersisa kekhawatiran. Karena dengan jumlah yang banyak itu jangan sampai jumlah yang banyak tersebut malah sebenarnya hakikatnya lemah. Lemah dalam pemahaman di dalam menuntut ilmu iya. Tapi mungkin tidak seperti generasi-generasi sebelumnya dalam mencatat ilmu di dalam menyampaikan ilmu, semangat dakwah, di dalam berkorban dengan waktu, dengan harta, dengan pena, dengan perasaan demi dakwah. Mungkin terkadang ada perubahan. Dalam nuntut ilmu syar'i saja yang dahulu mungkin biasa mencatat dengan kertas mulai tidak membawa catatan. Dahulu biasa mencatat, mulai tidak suka membawa catatan. Memang ini tidak wajib. Tapi mulai, memang berjumlah semakin banyak. Tapi mulai malas-malasan di dalam mencatat. Ini sudah menunjukkan ada perbedaan kualitas antara yang dahulu dengan setelahnya maka yang dikhawatirkan adalah jumlah yang banyak tapi kualitas yang lemah atau jelek. Ini yang ditakutkan. Jangan kita berbangga dengan jumlah yang banyak. Mestinya semakin banyak kita khawatir. Jangan sampai banyak tapi ternyata lemah. Kualitas diri kita, keimanan kita kepada Allah. Di antaranya adalah dalam rangka mengikat ilmu yang disampaikan kepada kita. Bukankah Allah telah berfirman, Nun. Habis itu wal qalami wa ma yasturun demi pena dan demi yang dicatat oleh mereka demi pena Allah bersumpah demi pena ini menunjukkan pena itu bukan suatu yang sepele pena dituliskan di kertas yang di kertas tersebut tersimpan tulisan-tulisan dia hasil dari oret-oretan pena dia. Allah bersumpah demi makhluknya sekehendak Allah. Adapun kita makhluk tidak boleh bersumpah demi demi selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah demi kolam ini menunjukkan besarnya faedah kolam dalam kehidupan kita diantaranya untuk mencatat ilmu yang disampaikan. Wama turun dan apa yang mereka tulis termasuk di dalamnya dan apa yang mereka karang masuk di dalamnya karya-karya ulama belajar kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama Islam. Allah menyinggung sebenarnya di sini bagaimana adab di dalam menuntut ilmu syar'i. I. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada ajakan untuk membaca. Hadir kajian juga gemar membaca. Bukan hanya mencukupkan, aduh, sekarang Ustaz sudah banyak media. Sudah ada TV di, masuk di rumah kita dan lain sebagainya. Akhirnya kita malas untuk menuntut ilmu dengan membaca. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi Alamabil bil qalam. Yang mengajarkan kepada kalian bagaimana menggunakan qalam. Subhanallah. Ini isyarat betapa pentingnya qalam bagi kita. Betapa pentingnya pena bagi kita. Seorang penuntut ilmu syar'i tidak pantas dia jauh dari qalam dari pena dan catatan. Itu satu sisi di antara sesuatu yang dikhawatirkan terjadi kemunduran adalah perhatian kita terhadap Al-Quranul Karim. Mungkin bertambah jumlah yang hadir kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian akidah, kajian-kajian yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Tapi kita tanyakan buat diri kita. Seiring dengan perkembangan dakwah, Apakah semangat kita di dalam belajar, mempelajari, di dalam membaca Al-Quran untuk pribadi, di dalam mempelajari membaca Al-Quran, di dalam mempelajari mentadaburi Al-Quran di antara mem dengan mempelajari tafsir, apakah semakin maju ataukah mundur? Ataukah semakin berkurang? Semakin banyaknya media-media media yang ada di rumah kita yang bisa dibawa kemana-mana. Ditambah lagi waktu yang tidak berkah. Ya, waktu yang sempit. Allah luaskan bagi kita banyak robot-robot yang kita kendarai, motor, mobil dan sebagainya. Tapi jarak yang sebenarnya tidak begitu jauh harus ditempuh dengan waktu yang lama karena kemacetan. Belum lagi di kota-kota besar seperti Jakarta dan sebagainya. Berapa sudah habis waktu kita? Sudah habis waktu karena kemacetan dan sebagainya. Pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan di, di zaman generasi terdahulu. Ya. Prosedur, formalitas yang berbeda. Ya aturan-aturan yang berbeda. Itu sudah banyak menyita waktu kita. Belum lagi berapa yang sudah kita ah, gunakan dari waktu kita untuk media dan teknologi ah, apa namanya alat-alat canggih yang ada di sekitar kita. Berapa itu semua menghabiskan waktu-waktu kita. Berapa yang kita gunakan untuk bergurau, bercanda selepas hadir kajian. berapa yang kita habiskan waktu-waktu kita. Intinya adalah di antara fitnah di zaman ini, walaupun pada satu sisi kemudahan bagi kita, adalah alat-alat canggih yang ada di sekitar kita dari alat-alat media-media elektronika. Berapa yang kita habiskan dalam satu hari 24 jam? Dalam 24 jam berapa yang kita habiskan? Dan berapa yang kita gunakan untuk Al-Quranul Karim? Ternyata sering kita dapati Al-Quranul Karim digunakan waktu sisa-sisanya saja. Ada sisa waktu baru itu untuk baca Al-Quran. Ada sisa waktu. Kalau enggak sisa ya berarti enggak baca Al-Quran. Itu kalau ada waktu baru disisakan untuk Al-Quran. Kalau enggak ya berarti enggak baca Al-Quran. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah betapa jauhnya kita dari generasi-generasi terdahulu. Bagaimana dahulu sahabat terdahulu mereka membaca Al-Qur'an setiap hari punya punya batasan rutin, wirid yang rutin. Berapa aku baca Al-Qur'an? Abdullah bin Amr bin Al-As pernah datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku mengkhatamkan Al-Quran? Kata Rasulullah 30 hari. Kata kata beliau, aku mampu lebih daripada itu. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu dalam 20 hari. Kata dia, aku mampu lebih daripada itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu sudah dalam 10 hari. Kata dia, aku mampu untuk melakukan lebih daripada itu. Kata, kata Rasulullah SAW, kalau begitu tujuh hari kamu menghatamkannya. Sampai di situ. Pada sebagian riwayat, disebutkan Malah bertambah lagi dia mengatakan, aku pun mampu lebih daripada itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Iqra'hu fi thalas. Kalau begitu bacalah dalam waktu tiga hari. Ma faquha man al Qur'an aqal min thalasi layalin. Tidak akan bisa memahami isi dan kandungan Al-Quran siapa yang membaca kurang dari tiga hari. kurang dari tiga hari atau tiga malam. Kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begini semangatnya mereka. Dikasih pilihan, mintanya ingin tambah. Ya. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah taala, ya, di dalam kitabnya Al-Itqan ketika beliau menyebutkan bagaimana khatam-khatamnya ulama salaf, banyak dari mereka khatamnya tujuh hari, berarti satu minggu. Ya, dikatakan Ibnu Mas'ud itu khotam memulai baca dari hari Jumat, khotamnya malam Jumat. Memulai dari hari Jumat, khotamnya malam Jumat. Setelah beliau Imam As-Suyuti, As-Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan khatam-khatamnya para generasi salaf, beliau mendapati mereka dahulu tidak pernah khatam Al-Quran lebih daripada 40 hari. Tidak pernah khatam Al-Quran lebih daripada, maksudnya lebih banyak daripada 40 hari. Jadi paling lama mereka mengkhatamkan Al-Quran 40 hari. Itu generasi terdahulu. Tapi sekarang karena lemahnya semangat dan juga pekerjaan yang berbeda, maka Asyuti dan lain-lain para ulama menyatakan tidak pantas seseorang dalam setengah tahun sekali tidak khatam Al-Quran sekali. Berarti dalam satu tahun mestinya dua kali khatam bukan di bulan Ramadan saja. Mestinya dalam satu tahun karena memang berbeda era, berbeda zaman, berbeda semangat. Sudahlah Akui itu semua tidak pantas dalam satu tahun kurang dari dua kali khatam Al-Quran. Jadi setengah tahun sekali ada satu kali khatam Al-Quran. Setengah tahun berikutnya satu kali lagi khatam Al-Quran. Sekarang kita perhatikan berapa yang kita gunakan waktu kita untuk selain Al-Quran. Selain daripada menuntut ilmu syari. Membaca Al-Quran adalah ma'dabatullah. Berkata Imam Ibn Mas'ud dan para, ula, para ulama salaf. Al-Quranul Karim adalah hidangan dari Allah. Dia santapan bagi kita. Santapan rohani kita. Kalau tubuh nggak makan, kita mati. Kalau hati nggak makan, bukan cuman mati. Kita akan sengsara selama-lamanya dunia dan di akhirat. Kalau orang tubuh kita nggak makan, kita mati, udah selesai mati. Mati habis itu ada lagi kehidupan, belum tentu orang itu sengsara. Tapi kalau hati kita tidak mendapatkan santapan dan asupan gizi-gizi dari Al-Quranul Karim, maka roh itu akan sengsara dunia dan akhirat sengsara selama-lamanya. Ini roh bagi kita. Allah menyatakan di akhir surat ash shura وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ وَكَذَلِكَ wa إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا Dan begitulah kami turun kami wahyukan kepadamu ruh dari kami yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh memang Al-Qur'an itu roh bagi kita. Al-Qur'an adalah roh bagi kita. Ruham min amrina. Kalau hati, kalau diri tidak ada roh, ada kematian. Maka matilah diri kita ini. Ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Sebelumnya engkau enggak tahu iman, apa itu kitab Al-Quran juga wahai Muhammad. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami hanya berikan, kami hanya berikan, kami hanya hadiahkan kepada orang-orang yang kami kehendaki. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim dan engkau sungguh engkau menunjuki kepada jalan yang lurus siratillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur jalannya Allah yang memiliki lang semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Siratillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang lurus di dalamnya, ya. Dan itulah Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seputar teknologi yang ada sekarang yang banyak melalaikan orang. Ini yang perlu kita camkan sekarang, fitnah yang luar biasa. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, jaga diri kita. Con jadikan kita contoh untuk anak-anak kita. Jangan tampakkan kita orang yang lalai dengan peralatan-peralatan canggih tersebut di hadapan mereka. Sehingga mereka pun juga ikut-ikutan dengan kita. Kalau umpamanya anak kita sudah tercebur dengan apa namanya laten atau selalu dengan apa namanya ke, ke eh, dia tidak bisa seolah-olah tidak bisa terpisahkan dengan peralatan-peralatan canggih tersebut, maka hendaknya kita mulai pisahkan mereka dari itu sedikit demi sedikit agar mereka tidak merasa kecanduan kapan saja selalu ingat bahkan bangun tidur langsung yang dia cari alat tersebut bukannya mengingat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur tidak apalagi yang lebih daripada itu karena di antara amalan setelah bangun tidur adalah membaca akhir daripada apa akhir daripada surat Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ya wa yatafakkaruna fi uh, uh, wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batilan subhana uh, subhana rabb subhanaka rabbana faqina subhanak faqina adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar sampai akhir jangankan membaca doa-doa dan ayat tersebut langsung ingat kepada alat-alat tertentu bahkan sebelum salam masih sempat saja memencetnya sebelum takbir setelah salam yang ingat itu juga. Ini semestinya bukan hanya dikurangi, hendaknya diajak untuk puasa. Puasa beberapa hari. Kalau bisa datangnya Ramadan nanti puasa sebulan full. Dari itu semua yang sudah banyak melalaikan kita. Ingat suatu hari Rasulullah SAW disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala kata Ibnu Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman falabisahu suatu hari Rasulullah Sallam menggunakan cincin mengambil cincin maksudnya membuat cincin kemudian beliau pun memakainya. Faqal syaghalani hadza ankum mundu al-yaum. Sesungguhnya kur ini sudah menyibukkan aku pada hari ini sejak hari ini. Sudah menyibukkan aku dari kalian pada hari ini. Sesungguhnya cincin ini telah menyibukkan aku dari kalian sejak hari ini. Ilaihi nazrah. wa ilaikum nazrah. Summa laqiyahu. Summa alqahu afwan. Ilaihi nazrah. wa ilaikum nazrah. Summa alqahu. Kata Rasulullah SAW. Ibn Abbas mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, aku lihat bentar-bentar aku ngelihat cincin ini. Bentar-bentar aku lihat kalian. Aku lihat lagi ini, aku lihat kalian. Aku lihat lagi ini, aku lihat kalian. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW melemparnya. Kau muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini ada pelajaran bagi kita. Pelajarannya apa? Pelajarannya ada. Sebenarnya di dalam hadis ini ada nasihat bagi kita yang berhubungan dengan zaman sekarang. Rasulullah SAW mengajari bagi kita untuk beradab ketika berinteraksi dengan orang. Bukankah di dalam kehidupan dunia ini ada hubungan dengan makhluk, ada hubungan dengan Allah? Duribat alaikumudzillatu dzillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablin minan nas. Ada hubungan dengan Allah, ada juga berhubungan dengan manusia, ada interaksi. Rasulullah menyampaikan wahyu, menyampaikan ilmu, menasehati umat. Terganggu ketika itu. Ketika berinteraksi muamalat duniawi, bentar-bentar ngelihat cincin, bentar-bentar ngelihat manusia, bentar-bentar ngelihat cincin, bentar-bentar ngelihat orang yang ada di depan beliau. Ini kan mengganggu. Dan tentunya ini juga tidak menghargai orang yang sedang memperhatikan beliau. Di sini terkandung bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada perasaan. Subhanallah. Bandingkan dengan sekarang. Karena kesibukan dengan berbagai medsos yang ada di benda-benda yang bisa dibawa kemana-mana, besi-besi yang bisa berbicara, yang termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah SAW menyatakan di antara dekatnya tanda hari kiamat Besi-besi yang berbicara. Dulu besi yang berbicara itu TV. Sekarang TV udah jadul. Sekarang besi-besi yang bicara itu udah masuk ke kantong-kantong kita. Masuk. Terkadang menyelinap di dalam masjid. Terkadang dia bunyi sendiri mengganggu orang konsentrasi di dalam sholat. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit. Insya Allah bukan di sini, mungkin di luar. Insya Allah di sini tidak ada. Ketika dia berinteraksi dengan saudaranya, ketika dia berdialog dengan saudaranya, dia berbicara begini, bentar-bentar ngelihat, Oh ya? Oh iya. Oh apa tadi, apa tadi? Coba ulang, saya nggak dengar. Subhanallah, berapa kali orang mengulang ya akhi? Hah? Kalau seandainya alat-alat ini ada di Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW bagaimana? Beliau lempar itu, berapa saja harganya beliau lempar itu. Karena ilaihi nazrah wa ilaikum nazrah. Seperti cincin Rasulullah SAW tadi. Perhatian kepada orang yang sedang berbicara sudah mulai hilang. Jiwa sosial di dalam berinteraksi hilang dari anak-anak kita. Mungkin dari orang tuanya juga asalnya dulunya perhatian, menampakkan keramahan di dalam berbicara, senyum, kemudian mimik muka yang sesuai dengan perkataan, mimik muka yang sesuai dengan ungkapan yang disampaikan kepada dia, hilang. Tiba-tiba mukanya hilang mimik-mimik yang berubah-ubah itu. Bahasa wajah, bahasa pangan sudah hilang dari interaksi kita gara-gara beberapa yang menyibukkan kita dari berinteraksi kepada makhluk Allah. Ada hablum minan nas disebutkan di Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita. Ya, untuk berbuat baik kepada manusia. Ittaqillaha haithuma Wa atbi'is sayyiatal hasanata Wa khaliqin nas. Bikhuluqin حسن. Wa aqimis salata tarafay nahar zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalik dzikra lidzakirin. Subhanallah, sekarang kita mana praktek kita dengan perkataan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Apakah dengan ketika berbicara sibuk dengan ini? Ya, Jangankan sibuk dengan ini, berzikir dengan baca Al-Qur'an saja tidak layak bagi kita ketika kita berinteraksi dengan orang baik. Orang hendaknya kita baca Al-Qur'an, berzikir setelah kita selesai sudah dari berdialog dengan orang lain. Selesai, sudah ada ada jedanya, kita pun ingat Allah. Seperti keadaan Syekh bin Bas, para ulama-ulama terdahulu, mereka mulut mereka selalu basah dengan mengingat Allah dialog dengan orang, ada jeda, enggak ada yang di, diomongkan lagi. Subhanallah, la ilaha illallah, Astaghfirullah. Bersolawat atas Rasulullah SAW. Ketika mereka berada di jalan, Syekh bin Baz dikatakan, ya, beliau berada di rambu-rambu, beliau mengingat Allah, berzikir dan selalu mulut beliau tidak pernah lepas daripada zikir. Saya pernah mengenal seorang wanita juga dan ini bukan tidak sedikit seorang wanita di kota Madinah yang saya kenal sekali, nenek-nenek tua usianya 88 tahun, pergi bersama saya, sering saya antar dengan mobil dengan anak-anak beliau yang laki-laki juga. Sering saya antar kalau di Indonesia, ibu-ibu ibu ini ya dari Madinah, ibu asal dari Madinah ini, mulut beliau tidak pernah lepas dari mengingat Allah. Kalau habis ngobrol dengan kita, selesai yang diobrolkan. La ilaha illallah. Salawat atas Nabi. Kemudian apa? Istighfar. Kemudian la haula wa la quwata illa billah subhanallah. Bertahmid alhamdulillah alhamdulillah. Subhanallah ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Mestinya bertambah usia kita semakin kita bertambah mengingat Allah, dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Berkata Imam ash shafi dan Imam Ahmad sebagaimana juga oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, afdalul dzikri inda ah inda Syafi'iyya wa Ahmad qiraatul Quran. Sebaik-baik ben, sebaik bentuk zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Sebaik-baik bentuk zikir adalah Al-Quranul Karim. Dan ini tidak bertentangan dengan sebaik-baik zikir adalah la Allah. Maksudnya ketika dikatakan di dalam hadis sebaik-baik zikir adalah la Allah. Maksudnya sebaik-baik lafal zikir. Untuk zikir mengingat Allah selain membaca Al-Quran. Adapun secara umum zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Walaupun di sana ada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu yang memiliki hukum-hukum khusus. Kadang ada sebagian bentuk zikir yang lebih utama pada waktu dan tempat yang khusus juga. Yang terikat dengannya. Zikir, lafal zikir yang muqayyad. Seperti antara azan dan iqamah. Bentuk zikir yang terbaik adalah berdoa kepada Allah. Seperti di hari Jumat, bentuk zikir yang utama adalah bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini tidak pantas kepada saudara, kepada teman, mencueki dia atau setengah cuek ketika berinteraksi, apalagi dengan kedua orang tua. Rasulullah SAW saja mengatakan ilaihi nazrah wa ilaikum nazrah. Kemudian beliau lempar. Nggak pantas ini. Apalagi kepada orang tua sekarang. Berhadapan dengannya. Bentar-bentar lihat ini. Iya pak? Iya mak? Subhanallah. Ya, kalau seperti itu kepada Al-Quran. Itu masih lebih bagus. Karena ini wahyu dari Allah. Walaupun itu juga tidak pantas. Walaupun itu juga tidak pantas. Hendaknya jadikanlah diri kita selalu kangen sama Al-Quran. Bukan kangen dengan alat-alat tersebut. Bentar-bentar, kayaknya pengen nyari Al-Quran mana ya Al-Quran. Mana Al-Quran saya. Itu bukti Anda bahagia dengan Al-Quran. Bentar-bentar cari Al-Quran mana ya Al-Quran saya. Di mana saya, tadi saya naruh? Ingat, disebutkan ya saya mendapatkan langsung dari ucapan Syekh Muhammad Musa Al-Nasr ketika di Masjid Nabawi. Ketika saya menjadi mahasiswa, saya menemani beliau. Kenapa menemani? Karena dulu ketika di Indonesia sebelum sekolah di Madinah sudah sering hadir daurah beliau. Ya akhirnya kan ketika ketemu kan udah biasa kenal di Indonesia. Beliau menyampaikan beberapa asar salaf terdahulu. Di antara asar salaf terdahulu dan ini banyak di dalam kitab-kitab para ulama disebutkan minhum man yatayamman ru'yatil Qur'an ba'da istiqadhihi minan naum ittiqa'a ar-ramad. Di antara kebiasaan sebagian ulama salaf terdahulu dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in ada di antara mereka yang kalau bangun tidur Enggak pengen langsung kemana-mana, pengen langsung ngelihat Al-Quran. Karena kangennya, ya, pengen ngelihat mushaf, ngelihat aja mandang, memandang mushaf. Dan itu bertabaruk dengan melihatnya, karena Al-Quran itu berkah kan, yang di dalamnya tulisan perkataan Allah. kita Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran disifati dengan penuh dengan berkah. Berarti artinya orang yang mengambilnya akan dapat berkah juga kan gitu. Akhirnya mereka ada sebagian yang membiasakan setelah bangun tidur ngelihat, ngeliatin aja. Setelah membuka dan melihat beberapa lembaran-lembaran karena dulu mungkin ada sebagian yang belum terbukukan, lihat dulu lembaran tersebut. Setelah melihat baru mereka apa namanya eh, mengambil air wudhu dan sebagainya kemudian sholat malam dan sebagainya apa tujuannya melihat itiqo ar-ramad dalam rangka bertabaruk agar terhindar dari sakit mata kalau bahasa Jawanya belean oh belean pak tiba-tiba mata agak bengkak berair ya keluar air biasanya ya merah kemudian berair itu namanya belean di dalam di bahasa Jawa, nggak tahu di sini apa bahasanya. Sakit mata. Mereka melakukan ini dalam rangka seperti itu. Dan tidak ada hari kecuali mereka selalu bersama Al-Quran. Mereka waktu-waktu mereka mereka habiskan dengan Al-Quran. Di mana mereka berada selain mengingat Allah, selain zikir yang muqayyad, zikir yang mutlak, selain nuntut ilmu syar'i, selain beramal, tidak lupa mereka selalu membaca dan terus mempelajari Al-Quran. Membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, mempelajari kandungannya. Subhanallah, betapa banyak orang sekarang lalai dengannya. Hadir kajian, tapi membaca Al-Qur'annya tidak banyak lagi seperti dahulu. Karena terlalaikan dengan berbagai hal yang ada di sekitar dia. Bertambah anak, semakin lagi dia bertambah menjauh dari Al-Quran. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Mestinya kalau dapat anak semakin bersyukur, akhirnya semakin banyak membaca Al-Qur'an. Bukan semakin bertambah anak, bertambah keturunan, bertambah cucu lagi bagi yang tua-tua. Biasanya kakek-kakek itu lebih sayang kepada cucu daripada anak kadang-kadang. Nenek-nenek lebih sayang kepada cucu daripada anak-anaknya. Kalau dulu ketika anak saya belum mampu, saya ingin membalasnya dengan cucu. Kadang-kadang ini juga melenakan dari membaca Al-Quran. Ada semua porsinya dalam kehidupan kita. Memberi kasih sayang kepada anak cucu kita. Ada waktunya, ada porsinya. Juga ada porsinya untuk Allah. Dengan membaca perkataannya. Di dalam setiap hari harus ada target. Dikatakan Imam An-Nawawi dan lain sebagainya menyebutkan dalam kitab-kitab mereka para ulama salaf terdahulu kalau mereka tidak mereka kan selalu dalam satu hari ada target bacaan. Kalau seandainya mereka tidak bisa membacanya di hari itu, di hari yang semestinya di hari itu mereka membaca sekian, maka besok harinya mereka baca dua kali lipat yang mestinya mereka baca kemarin, itu mereka baca lagi hari ini, dan yang mestinya mereka baca hari itu. Jadi dua kali. Kenapa mereka lakukan hal tersebut? Karena menurut mereka, kalau mereka lanjurkan sekarang, kemarin nggak baca, sudah hari ini saya baca yang mestinya hari ini saja. Lama-lama nanti setan mendekat. Setan ngajak dia untuk meremehkan. Ah nggak apa-apa, kamu sudah sekali, dua kali nggak apa-apalah. Kamu ketinggalan. Besok-besoknya lama-lama bertambahlah. Lama-lama tambah kendor, tambah kendor, tambah kendor. Semakin banyak alpanya. Dan seperti itu. Dulu mereka menghukum diri mereka. Sekarang nggak baca, besok harus baca. Subhanallah. Inilah perhatian mereka bukti kebahagiaan kita dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat ini ya sebagai pedoman dalam kehidupan kita adalah kita selalu gemar membacanya bukan cuma gemar hendaknya kita terus berusaha untuk bisa mentadaburinya Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa Al-Quran terjemah perkata cukup memudahkan Mungkin kita sedikit membaca itu, setelah itu diingat, setelah diingat baru membaca Al-Quran yang tidak ada terjemahnya. Sehingga apa? Sehingga tadi dari hafalan dibawa kepada pemahaman. Ketika membaca surat, kita bawa ingatan tadi kepada pemahaman alam pemahaman dan kemudian membawa kepada penghayatan. Dicoba, pelan-pelan dicoba, dicoba dan dicoba sehingga menyentuh hati kita. Jangan lupakan ini. Dan juga tidak lupa juga pengamalan terhadap Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, bertanya tentang akhlak Rasulullah SAW, Apakah ada dia? Karena khulukuhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Quran itulah akhlak Rasulullah. Apa yang ada di Al-Quran mesti diridhoi oleh Rasulullah. Apa yang dicela oleh Al-Quran itu mesti dibenci oleh Rasulullah SAW kan, dan kita dilarang darinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan kita akan lima bentuk pengabaian terhadap Al-Quran. Di mana Allah mengatakan, وَقَالَ Rasul Ya Rabbi inna qawmi takhadhu hadhal Qur'ana mahjura. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan bagaimana Rasulullah SAW berhujah kepada Allah. Wahai Robku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Pengabaian di sini bisa jadi pengabaian yang mengeluarkan dari Islam seperti berpalingnya orang kafir dari Al-Quran bisa jadi pengabaian-pengabaian dari bentuk-bentuk pengabaian walaupun belum mengeluarkan dari Islam. Yaitu diantaranya mengabaikan dari membaca Al-Quran. Imam Ibn Qayyim menyatakan di antara bentuk pengabaian ada lima. Yaitu mengabaikan dari membacanya. Punya Al-Quran tapi Al-Qurannya tidak dibaca. Atau dibaca tapi jarang-jarang tidak memiliki target dalam membaca Al-Quran yang mana ini adalah dakwah salaf dan inilah anjuran Rasulullah SAW. Ini termasuk dari mengabaikan Al-Quran. Tidak gemar membacanya. Dan tentunya membacanya juga dengan bacaan yang baik dan benar. Yang kedua adalah mengabaikan dari sisi mentadaburinya. Kalau yang pertama Allah mengatakan warattilil Qur'an tertila. Yang kedua ini Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkar ulul albab. Kemudian yang kedua yaitu dari segi pe, pe, mentadaburinya, menghayatinya Tadabur itu konsekuensi setelah mentafsirkan Al-Quran. Jadi tafsir itu bukan berarti tadabur. Tafsir itu memahami artinya. Orang yang memahami arti belum tentu dia menghayatinya. Menghayati itu dengan hati. Adapun menafsirkan bisa jadi dengan pikiran-pikiran saja. Dengan ingatan. Ya itu menafsirkan. Ya, dengan pemahaman tapi belum tentu dengan hatinya dia mengikuti, menghayati, menyelaminya belum tentu. Tadabur itu menyelami, menghayati. Kalau ini perintah berarti harus aku lakukan. Dan aku harus takut akan adab Allah kalau sampai aku tidak melakukannya. Itu baru menghayati. Dia pun ada rasa takut. Ini perintah dari atas kepada saya. Kemudian setelah itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pengabaian yang ketiga adalah mengabaikan dari sisi mengamalkannya. Yang keempat adalah mengabaikan dari sisi apa? berhukum dengannya. Orang mungkin mengamalkannya tapi belum tentu dia berhukum dengannya dalam apa? dia belum betul-betul mengamalkan yaitu menjadikan dia dasar hukum dalam kehidupannya. Kalau dia sebagai pemimpin di rumahnya, dia belum berhukum dengan hukum Allah ketika dia menyikapi anak istrinya. Ketika dia menjadi kepala daerah dari yang kecil, ketua RW, ketua RT, kepala desa, lurah, camat, bupati, ya, gubernur, presiden dan lain sebagainya dari pemimpin-pemimpin dia belum berhukum dengan hukum Al-Qur'anul Karim. Hendaknya dia berhukum dengan hukum Allah. Dan yang kelima di antara bentuk mengabaikan Al-Qur'an kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah mengabaikan dari segi ber mencari kesembuhan dengannya yaitu al istisfa bihi. Betapa banyak orang ketika dia jatuh sakit lupa berobat lupa mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Yang pertama dia pikirkan, cari pil. Cari kapsul, entah itu kapsul dari obat-obatan dokter atau dari obat-obatan herbal. Atau langsung dengan bekam atau langsung dengan apa. Lupa dia berobat dengan membaca Al-Quran. Padahal semestinya pengobatan ruhiyah ini cara penyembuhan rohiyah ini semestinya dikedepankan sebelum bentuk-bentuk pengobatan-pengobatan yang lain. Sebelum pengobatan-pengobatan yang lain yang tampak, yang zahir. Karena ini kita di, kita dianjurkan berobat dengannya dan Al-Qur'an adalah sebaik-baik penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dia bukan hanya obat untuk di hati juga obat untuk jasmani. Sepertinya ketika kita sakit, anak kita sakit, pertama sebelum mengobati adalah doa di rukyah. Ya, dengan Al-Qur'an bacakan Al-Fatihah. Bacakan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Ya, bacakan doa-doa yang maksur dari Nabi SAW. Ya, Bacakan ta'awudzat, ta'awudzat yang syar'i yang berasal dari Rasulullah SAW. Itu yang semestinya kita lakukan. Wallahu taala alam. Semoga kaum muslimin dirahmati Allah dengan kajian pada malam hari ini bermanfaat bagi kita dan tentunya itulah kita sebutkan tadi beberapa bukti-bukti orang yang berbahagia dengan Al-Qur'an yaitu dia memperhatikan Al-Qur'an dari segi membacanya, dari segi mentadaburinya, dari segi mempelajarinya, mengamalkannya dan lain sebagainya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari umat Nabi Muhammad SAW yang selalu membaca Al-Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hati kita sejuk, tenang, bahagia dengan Al-Quranul Karim. Semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang mengamalkan Al-Quran, yang mentadaburinya, yang, men, yang tidak melampaui batasan-batasannya. Semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang berhukum dengannya. Semoga kita hamba-hamba yang selalu tidak pernah lepas dari Al-Quran. Selalu dandanah. Selalu um, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita ketika kita santai adalah Al-Quranul Karim. Ya, ketika kita dalam keadaan tenang, ketika kita dalam keadaan diam, yang keluar dari mulut Al-Quranul Karim diantaranya. Selain zikir-zikir yang lain. Ya, selain zikir-zikir yang lain. Tidak pantas kita menghadiri kajian ilmiah, kajian ilmu sesuai di atas sunnah Rasulullah SAW. Tapi ternyata hafalannya tidak bertambah-tambah. Dari dulu surat-surat pendek saja yang dihafal. Tidak bertambah-tambah. Berarti yang bertambahnya apa? Apakah yang bertambah ilmu-ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi? Malah yang semestinya itu lebih pantas kita jadikan pondasi dalam kehidupan kita malah lemah. Yaitu hafalan-hafalan apalagi khususnya surat-surat yang pendek yang tidak pantas bagi kita tidak menghafalnya. Memang Al-Fatihah saja yang wajib dihafal. Tapi semakin banyak hafalan Al-Quran, semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah. Yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamah iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan di hari kiamat kepada orang yang punya hafalan Al-Quran. Iqra, baca olehmu. Wartaki naik sekarang daripada tingkatan yang sekarang engkau berada padanya. Waratil dan dendangkan baca dia dengan pelan dan baca dengan benar. Sebagaimana engkau membaca dengan dendangan yang baik, indah dan bacaan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya, seperti yang engkau baca di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu sesuai dengan banyaknya, sesuai dengan akhir bacaanmu. Saya tanya, kalau ada di akhirat orang disuruh baca Al-Quran, kira-kira yang dia baca itu dia baca dia baca Al-Quran dengan melihat atau tidak, Pak? Lihat atau membaca dengan melihat atau membaca dengan hafalan? Dengan hafalan. Masih ada mushaf nggak di akhirat kelak? Nggak ada lagi. Kalau bacaannya yang ingatnya, kalau hafalannya cuma surat-surat pendek, Ya, beberapa menit sudah habis. Ah, berarti tingkatan kamu di sini. Coba yang hafalannya lebih banyak. Wah, wow, saya hafal juz amma, masya Allah. Cukup lama dia baca. Setelah dia lama, oh berarti tingkatan kamu di sana. Karena nggak ada lagi musab apa yang dibaca. Yang dibaca hanya yang bisa, yang masih ingat, yang ada di kepala kita. Karena nggak ada lagi al mushab pada, pada waktu tersebut. Nggak ada lagi mushaf. Kalau ada mushaf ya enak. Cari mushaf baca sebanyak-banyaknya kan. Tapi itu bukan tempat untuk beramal lagi. Berkata Ali bin Abi Thalib, ya-, "Fa innal yawma amalun wala hisab, dan hisabun wala amal hari ini, hari beramal besok eh, dan tidak ada hisab besok, hari hisab dan tidak ada lagi amalan." Semoga ini bermanfaat bagi kita. Barakallahu fikum. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan khilafan dari pribadi saya sendiri. Iya, kita buka tanya jawab. <clears throat> Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Masya Allah Tulisannya sangat bagus sekali apa benar suara wanita termasuk aurat bagi mereka? Bagi mereka. Dan bagaimana hukumnya kalau wanita belajar membaca Al-Quran atau tahsin dengan laki-laki? Apakah dibolehkan atau terlarang? Akhwat belajar Al-Quran dengan ikhwan dibolehkan atau terlarang? Iya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apakah suara wanita itu aurat? Jawabannya ya suara wanita suara wanita hukumnya tidak aurat suara wanita hukumnya tidak aurat berkata Syekh Saleh Fauzan rahimahullahu taala suara wanita itu bukanlah aurat ya suara wanita itu tidaklah aurat kalau dia aurat maka tidak pantas dia diperdengarkan sama sekali kepada laki-laki. Tapi Allah mengatakan wala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Berkata Allah Subhanahu wa taala kepada ummahatul mukminin dan ini tentunya khitabnya kepada seluruh wanita wala takhda'na bil qaul. Jangan kalian rendahkan suara kalian. Kalian lembut-lembutkan suara kalian sehingga akhirnya ini bisa menipu atau bisa uh, memfitnah orang-orang yang di hatinya sudah ada penyakit. Fayaqma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa dan katakanlah perkataan yang baik. Katakan perkataan yang baik, berkata-kata tentunya suara penuh dengan suara. Ya. Dan kita dapati Ummuna Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan ilmu kepada sahabat-sahabat laki-laki. Ya. Ummuna ibunda kita Ummu salama, ibunda kita Hafsah, kemudian sahabiah sahabiah yang lain seperti Ummu Sulaim, Ummu Haram, ya. Mereka menyampaikan ilmu kepada sahabat-sahabat dari kaum laki-laki. Ini menunjukkan suara itu tidak aurat. Akan tetapi dilarang menjadikan suara itu dilembut-lembutkan. Dilarang suara itu dilembut-lembutkan. Hendaknya suara itu sewajarnya. Suara itu sewajarnya. Ya, suara itu hendaknya uh, di, diucapkan sewajarnya dan wanita itu menganggap dengan suaranya itu tidak memfitnah. Ya, dicari suara yang dengan suara itu tidak memfitnah kaum laki-laki. Tidak pantas dia berkata-kata dengan suara yang yang lembut, apalagi ditambah lagi dengan e, bercanda dengan laki-laki ini, ditambah lagi ini sangat tidak pantas sekali. Sekarang apa hukumnya wanita belajar Al-Quran kepada laki-laki? Ulama khilaf tentang hukum wanita apabila Eh, apakah boleh wanita belajar kepada kaum laki-laki atau sebaliknya laki-laki belajar kepada wanita Al-Qur'an. Di sini ada khilaf di antara para ulama tentang hukumnya. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Di antara dalil mereka asar dari uh, tabi'in yang mulia Omar Ibnu Abdul Aziz. Di mana Omar Ibnu Abdul Aziz pernah menyatakan kepada Maimun bin Mehran. Ya, Maimun ini adalah sahabatnya atau muridnya Umar bin Abdul Aziz. Berkata Umar bin Abdul Aziz, "Wa iyyaka an tatakhalla bimra'atin walau wa, wa iyyaka an tatakhalla bimra'atin la tahillu laka walau yuhaddithuka qalbuka lituqri'a litu, lituqri'a 'alaihal Qur'an. Hati-hati, hindarilah oleh muwahai Maimun berduaan dengan wanita yang tidak halal bagimu walaupun hatimu berbicara menyuruhmu untuk mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Ini perkataan Omar bin Abdul Aziz yang ini sering disebutkan oleh sebagian para ulama Islam tentang tidak bolehnya kita mengajarkan Al-Quran uh, dari kepada maksudnya uh, uh, wanita belajar kepada laki-laki. Wanita belajar kepada laki-laki maksudnya talaki berduaan, ya, walaupun dengan tabir tidak pantas. Walaupun dengan dengan tabir maka ini tidak pantas. Ya. Tapi sebagian para ulama ada yang memiliki pandangan yang uh, memiliki pandangan yang pertengahan. Ya, ada sebagian mengatakan boleh secara mutlak juga, tidak ada koidnya. Ada sebagian memiliki pandangan ada koidnya, ada ada persyaratan. Ada sebagian mengatakan dibolehkan. Ya. Dibolehkan wanita belajar kepada laki-laki, laki-laki juga boleh juga belajar kepada wanita selama itu aman dari fitnah. Pertama itu selama itu aman dari fitnah. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam fatwanya. Dan ini disebutkan dalam salah, satu pertanyaan di dalam silsilatul huda wan nur. Beliau menyatakan selama wanita itu tidak melakukan bacaan Al-Qur'annya. Jadi memang kita itu kan diperintahkan untuk melakukan ya, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Zai, eh, betul? Kita disuruh untuk melakukan Al-Quran. Akan tetapi dalam keadaan ini, kalau wanita sedang mem mem mempelajari Al-Quran kepada laki-laki, hendaknya dia tidak melakukannya. Jadi rata-rata saja ngajinya. Pokoknya dia belajar kepada laki-laki, Qul a'udhu bi Yang penting huruf-hurufnya tepat, sifat dan hurufnya tepat, ya malikin oh, qul a'udzu birabbin nas ilahin nas ah, malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas jangan dilakukan ya jangan dilakukan jadi syaratnya syaratnya berat syaratnya berat ya kemudian lagi ya syaratnya berat jadi harus diantaranya syaratnya itu ya Kemudian lagi, di antara syarat yang lain adalah, di antara syarat yang lain, dikatakan oleh sebagian ulama syafi'iyah, ya, di antara ulama syafi'iyah ada yang mengatakan, disyaratkan laki-laki yang mengajari itu harus orang yang sudah tua. Kalau masih muda nggak boleh. Masya Allah. Ini tentunya semuanya kembali kepada istihad. Ini bukan sesuatu yang mansus alaih, bukan sesuatu yang baku enggak. Ini kembali kepada istihad. Ada sebagian ulama yang beristihad seperti itu. Intinya sebenarnya kembali kepada perasaan seseorang. Orang merasa mampu atau tidak? Kalau dia merasa mampu, dia menjaga hatinya dari terfitnah, silahkan. Tapi kalau tidak, jangan mendekat. Maka di sini amalkan perkataan Umar ibnu Abdul Aziz. Itu menunjukkan saking waraknya Umar ibnu Abdul Aziz. Kita ambil waraknya Umar bin Abdul Aziz ketika kita merasa tidak mampu. Wallahu ta'ala alam. Dengan itu insya Allah tergabungkan antara perkataan para ulama di dalam masalah ini. Iya. Ada pertanyaan yang lain. Iya. Tadi sudah. Jadi dibolehkan berarti wanita belajar dengan laki-laki, ya. Ya boleh belajar dengan laki-laki. Adapun itu kan kalau hubungannya dengan khalwat. Kalau tidak khalwat bagaimana? Tidak khalwat tuh begini, umpamanya wanitanya banyak. Kemudian termasuk tidak tidak khalwat juga ya termasuk uh, termasuk tidak khalwat juga adalah ketika laki-laki itu dia melakukan perbuatan itu di tempat yang terlihat oleh orang banyak seperti masjid ini. Pintu-pintunya terbuka kan? Sering orang lewat lalu lalang, maka yang ini, yang seperti ini tentunya tidak masuk dalam kategori khalwat berduaan dengan wanita atau beberapa wanita. Dan itu juga tidak termasuk dari ikhtilat, ter, tapi tentunya lebih baik adalah dengan dengan tabir. Yang lebih baik adalah dengan adanya tabir. Iya. Dalam satu bulan berapa kali yang disunahkan menghatam Al-Quran menurut Al-Quran dan Sunnah? Ini disebutkan oleh para ulama, yaitu dahulu para sahabat, para tabiin, mereka itu khatam Al-Quran paling lama itu 40 hari. Paling lama 40 hari. Kurang daripada itu satu bulan kurang daripada itu 25, kurang daripada itu 30 eh, 20, kurang daripada itu 15, kurang daripada itu 10, kurang daripada itu 7, kurang daripada itu 3. Sudah. Mentok di situ. Kurang daripada itu 3. Adapun kurang daripada 3 kalau itu berasal dari kalangan para sahabat, menurut penelitian Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tidak ada yang sahih ya yang berasal dari sahabat seperti diriwayatkan Utsman bin Affan ketika bulan Ramadan beliau mengkhatamkan uh, eh, dalam satu hari dua kali atau lain, lain sebagainya kalau itu berasal dari sahabat itu tidak ada yang sahih sebagaimana penelitian Al-Albani rahimahullah taala iya itu ingin mengkhatamkan Al-Qur'an kalau ingin melihat dari sunnah-sunnah Rasulullah tapi kalau seandainya seseorang tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, fasad fasadid wakarib. Udah kita mendekat saja. Kita dekati itu semua. Kalau bisa kita dekati itu semua. Ya, kita dekati. Mungkin kita berusaha semampu mungkin untuk bisa lebih lebih lebih dekat lagi masa ke masa khatamnya kita Al-Qur'anul Karim. Wah pertanyaan bagus ini. Bagaimana perkembangan salaf di Kalimantan Ustaz? Masya Allah. Nah, iya. ya. perkembangan di sana Alhamdulillah. Insya Allah membahagiakan ya. Mulai sudah apa namanya dakwah. Eh, ya Alhamdulillah eh, banyak orang-orang yang tersentuh karena juga Uh, juga ada radio di sana ya kemudian didengar oleh orang-orang di sana Eh, yang mendengarkannya juga ada TV streaming ya. Kemudian juga dari mulut ke mulut, saudara ke saudaranya yang sepupuan, yang punya paman, yang punya keluarga-keluarga bibi-bibi diajak-ajak akhirnya bertambah orang yang gemar menuntut ilmu. Semoga saja itu bukan cuma jumlah yang banyak tapi juga kualitas yang juga membaik. Iya. Iya. Kajiannya tinggal 10 menit. Iya. Ada satu lagi, ada beberapa pertanyaan mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru mengenal sunnah. Bagaimana caranya minta mentadaburi Al-Quran? Sukron atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Uh, orang yang baru mengenal ilmu, ya baru baru mengenal pentingnya menuntut ilmu syar'i, pentingnya sehari-hari harus menuntut ilmu syar'i dari lisan, dari mulut ustadz langsung, membaca dan sebagainya, maka yang pertama dia yang dia pelajari berur, berurutan dulu, dia belajar membaca Al-Qur'an yang bagus dulu. Dia belajar Al-Qur'an yang benar dari hukum-hukum ya, hukum-hukum tartilnya bagaimana? dari sifat dari makharijul huruf sifat kemudian sifat-sifat yang aridah sifat-sifat yang bersifat eksidentil yang sifatnya kalau ada terjadi begini baru ada hukumnya ya kalau tidak ya tidak ada hukumnya seperti qalqalah kemudian hukum e, gunnah yang dipanjangkan ya ikhfa qalb dan lain sebagainya Ya, itu pelajari itu dulu Kemudian bertahap setelah itu mempelajari tafsir dan sambil juga jangan lupa untuk mem mempelajari bahasa Arab. Insya Allah nanti di kajian yang ketiga urgensi ilmu wakaf dan ibtidak. Sebenarnya eh, ketika saya ditanya tentang temanya, yang saya katakan adalah urgensi ilmu wakaf dan ibtidak. Enggak ada itu ilmu tajwidnya ya. Urgensi ilmu wakaf dan ibtidak. Ya nanti mungkin perlu diperbaiki. Urgensi ilmu wakaf Dan nanti kita akan membahas tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Siapa saja kita, sesibuk apa saja, usia berapa saja, wajib belajar bahasa Arab. Karena tidak mungkin kita bisa betul-betul mentadaburi Al-Quran kecuali dengan belajar bahasa Arab. Yang dituntut di sini nggak mesti harus ahli-ahli banget. Tapi bagaimana seseorang dengan mempelajari bahasa Arab itu minimal ada insting dan naluri yang timbul sehingga dia bisa memprediksi arti ayat ini. Dengan prediksi yang kuat. Ya, ini artinya begini sehingga dia bisa meng menghayati ayat tersebut. Sehingga ketika dia sholat di belakang imam, yang dia ikuti bukan cuma suaranya, tapi artinya. Sekarang betapa banyak orang ketika datang Ramadan cari masjid-masjid yang imamnya bagus suaranya. Ya, setelah selesai sholat, wah imamnya tadi top, keren, gini, gini, gini, gini, gini. Tapi apa yang dia dapatkan dari peringatan-peringatan Allah di dalam ayat tersebut tidak dia dapatkan apa-apa. Semestinya yang dia lebih tertuntut adalah kandungan ayatnya. Walaupun imam itu tidak bagus-bagus banget ayatnya. Uh, tidak bagus-bagus banget suaranya. Ya. Contohnya saya tahu mungkin ada sebagian ustadz di sini kenal doktor. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyis. Beliau adalah pakar dalam bidang akidah. Beliaulah yang e, beliaulah yang me, memunakosah, yang menyidang e, dok, e, apa namanya disertasi doktoral Ustadz Nur Ihsan. Ustadz Nur Ihsan dari sini kan? Nah, ketika itu saya juga masih di Madinah. Yang yang apa namanya yang yang ketika itu menyidang itu Dr. Muhammad Abdurrahman al khumais Ya, Dr. Muhammad Abdurrahman al khumais ini ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Beliau ini tentunya pakar dalam akidah, tinggal di Riyadh. Kalau di Masjid Nabawi itu ada beberapa imam-imam yang suaranya itu melengking, yang enak lagunya. Ya. Banyak orang-orang tersentuh enak dengannya. Ya, tersentuh maksudnya tersentuh dengan suaranya. Ada sebagian imam-imam di Masjid Nabawi. Ada satu imam, banyak orang kurang menyukai kebanyakan orang. ya Kebanyakan orang kurang menyukai, kecuali orang yang paham. Yaitu Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudaifi. Karena suaranya adalah suaranya bas. Suaranya juga suara orang tua. Ya, Kelebihan beliau adalah tentunya di dalam masalah huruf-hurufnya, tajwidnya, dan juga wakafnya yang bagus. Dan ibtidaknya yang bagus. Tapi kalau dari segi keindahan suara mungkin masih kalah dengan imam-imam yang lebih muda. Kalau imam-imam yang lebih muda itu banyak orang-orang karena suaranya enak orang tersentuh. Adapun saya Ali ini karena suaranya ngebas orang-orang yang khususnya orang awam itu banyak yang tidak tersentuh. Tapi subhanallah, Syekh Abdurrahman Al Muhammad bin Abdurrahman Al khumais ini sholat maghrib suratnya pendek sekali. Terisak-isak beliau. Subhanallah. Ini yang dicari sebenarnya. Yang dicari seperti ini. Sekarang banyak orang itu mencari yang suara-suaranya bagus. Mestinya yang kita cari itu apa? Bagaimana saya bisa mentadaburi apa tidak? Kadang-kadang di antara penyebab bisa mentadaburi adalah imam tersebut dia berhenti di tempat yang bagus. Dia memulai dari tempat yang bagus. Ketika dia membaca ayat itu, ketika uh, ayatnya berhubungan dengan pertanyaan, nadanya juga bertanya. Ketika jawaban dia juga menjawab. Ketika peringatan seolah-olah dia sedang membahasakan peringatan Allah. Ketika itu cerita seolah-olah dia sedang cerita nadanya. Iya kan? Ah, yang seperti ini ter, terdapat di orang-orang yang kuro, seperti Syekh Ali Al-Hudaifi. Walaupun suaranya suara orang tua bas, tapi masya Allah, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al Khumais ini tersentuh dengannya dibanding dengan orang-orang yang banyak mencari-cari suara-suara yang bagus. Lantunan yang bagus, lagunya enak didengar, enggak. Subhanallah, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sekarang mari kita rubah bagaimana kita rubah image kita terhadap Al-Qur'an. Mestinya bagaimana sih yang tertuntut dari kita itu? Apa yang kita cari enaknya apa? Kita mudahnya ikut ikut menyelami kandungannya. Ini harus kita perhatikan itu semua. Maka kita perlu perlu mungkin perbaiki diri kita dalam masalah ini. Ada pertanyaan yang lain. Iya, berbunyi Iya, pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz tolong dijelaskan mengenai Salat hafidhil Quran beserta dalilnya Dan apakah membaca surat yasin Ba'da salat subuh adalah sunnah Jazakumullah khairan kathiran Ustaz wa iyyakum ya wa jazakumullahu khairan. Iya, salat menghafal Al-Qur'an itu tidak benar. Tidak ada dalil yang sahihnya. Adanya adalah hadis mungkar. Bukan hadis eh, bukan adanya adalah hadis maudhu, hadis palsu. Bukan hadis dhaif lagi, hadis palsu tentang salat hafal Al-Qur'an. Tidak didapat di dalam kitab-kitab literatur hadis. Didapatnya adalah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali. Di dalam kitab tersebut banyak sekali hadis-hadis maudhu dan hadis la aslalahu. Termasuk dari hadis maudhu di dalam kitab tersebut bukan hadis dhaif, hadis maudhu, hadis palsu adalah ha ha salat hafal Al-Qur'an. Jadi katakan Ali bin Abi Thalib itu punya hafalan Al-Qur'an kemudian lupa. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kalau kamu tidak ingin lupa, bacalah olehmu, eh, solatlah kamu pada malam Jumat. Kamu solat malam, membaca pada rakaat pertama eh, surat Yasin. Pada rakaat kedua membaca surat eh, Hamim Tanz, Hamim eh, Ad-Dukhan. Pada rakaat ketiga membaca surat Al-Waqiah dan pada rakaat keempat membaca surat Tabarak. Membaca surat tabarak membaca surat uh, al-mulk membaca surat al-mulk maka kemudian Ali pun mengelaksanakannya. setelah itu hafalan kuat kata Ali enggak lupa-lupa lagi ini hadisnya maudhu tidak didapatkan dalam kitab-kitab literatur hadis yang diakui ulama-ulama hadis dan apakah membaca surat Yasin ba'da salat subuh adalah sunnah? Tidak, tidak sunnah. Yang sunnah adalah kita itu adil terhadap ayat-ayat Al-Quran. Adilnya apa? Baca semua. Semua baca dari awal sampai akhir. Ya, ada mungkin sebagian lebih disayangi karena keutamaan yang khusus seperti surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, Iqra'u Iqra'u surat Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Ya, fa innahuma ya'ti yaumal qiyamati ka'annahuma ghayayatan aw ghamamatan. Bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran karena keduanya nanti kelak pada hari kiamat akan datang berupa seperti awan yang mendung yang menaungi orang, ya, yang berwarna kehijau-hijauan, ya, hitam kehijau-hijauan datang kepada manusia dan mereka akan memberikan syafaat kepada manusia. Ada lagi keutamaan lain apa? Surat Tabarak, ya. Surat Tabarak terhadap orang ya, orang di alam kuburnya. Dia bisa menghindarkan seseorang dari azab kubur. Kalau orang gemar membaca surat Tabarak dan ini dibaca kapan? Di malam hari. Tidak mesti sebelum tidur, di malam hari. Ya, disebutkan dalam asar yang sahih apa namanya Rasulullah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu selalu uh, tidaklah beliau tidur kecuali telah membaca surat apa membaca surat al muluk surat Tabarak. Kata para ulama penjelas hadis ini, ini bukan berarti surat Tabarak itu termasuk zikir sebelum tidur tidak. Dia intinya dibaca di malam hari, berarti sejak maghrib. Kalau umpamanya orang itu baca setelah sholat maghrib, tidurnya jam 11. Berarti udah baca belum? Udah baca, ya. Yang penting dia udah baca. Dibaca sebelum tidur di malam hari, walaupun tidak langsung tidak langsung nempel sebelum tidurnya, dia baca mungkin setelah maghrib. Udah dia berarti udah baca sebelum ti sudah baca sebelum tidurnya. Ah itu yang seperti itu di apa namanya diperbanyak karena punya keutamaan khusus nggak ada masalah ya. Kemudian pula mungkin surat-surat yang mengingatkan kita tentang apa? Tentang hari kiamat. Diperbanyak untuk mengingat uh, mengingat hari kiamat. nggak masalah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Eh, syayabat nihudun wa akhawatuha. Saya sudah beruban karena surat Hud dan saudari-saudarinya. Saudari-saudarinya itu ulama mengatakan di antara surat At-Takwir, di antaranya lagi surat apa namanya surat Al-Waqiah karena di sana ada disebutkan tentang hari kiamat. Nah, mestinya orang beruban kalau baca surat surat apa Al-Waqiah. Sekarang orang baca surat Al-Waqiah mengharapkan kekayaan. Iya, mengharapkan kekayaan. Mestinya seseorang dengan membaca surat Al-Kiamat itu dia meng, apa namanya? dia takut akan hari kiamat dan itulah yang menyebabkan berubahnya berubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pertanyaan lagi? Ya, karena sudah habis waktu, mungkin ini tidak sempat kita baca. Mudah-mudahan mungkin pertanyaan ini kita bisa baca atau kita bawa dan mungkin kita bisa jawab di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang berkah dan semoga apa namanya Allah Subhanahu wa taala kembali Allah Subhanahu wa taala menambahkan persaudaraan di antara kita ya wall demi Allah tidak terbayang bagi saya datang ke tempat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, ya. Ya, tidak ada keluarga yang maksudnya eh, keluarga famili saya tidak ada di sini. Ya, dari kerabat-kerabat saya tidak ada di di sini. Tapi apa yang mengikat saya ke sini adalah yang mengikat saya adalah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu semua adalah persaudaraan sama-sama menuntut ilmu, sesama penuntut ilmu. Disebutkan para ulama salaf terdahulu mengatakan Al ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu adalah ikatan yang erat, ikatan rahim di antara para penuntutnya. Saya dan Anda semua adalah para penuntut ilmu syar'i.